Ini merupakan ketentuan yang abadi sampai hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan firman-Nya ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم dan mereka ini umat manusia ini akan senantiasa berikhtilaf senantiasa berseteru kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabbmu walidzalika khalaqahum dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Pada kalimat walidzalika khalaqahum untuk itulah Allah menciptakan mereka tegas menunjukkan kepada kita yang namanya perseteruan ikhtilaf iftiraf antara ahlul haq dan ahlul batil perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah Taala. Pasti akan terjadi dan senantiasa akan terjadi sampai hari kiamat nanti. Dimulai dari masa Nabi Allah dan Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam. Dan sebelumnya sudah dimulai dari semenjak Iblis laknatullah alaih menyatakan permusuhannya kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarah awal dipukulnya genderang perang antara hak dan dan batil. Kemudian permulaan perang besarnya dimulai dari masa kenabian kerasulan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika terjadinya kali pertama kesyirikan di muka bumi ini dan diutusnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk meluruskan akidah umat manusia dan jin ini itu sudah perang besar maka saat itu Allah yang namanya umat manusia terbagi menjadi dua ada yang di atas al-haq di belakang bendera al-haq yang dibawa oleh Nabi Muhammad Adam alaihi wassalam. Ada pula Yahul Fatil. Di sini yang dimaukan ialah kaum kafirin, kaum musyrikin yang berdiri di belakang iblis yang alaih. Terbagi dua, muslim kafir, muahid musyrik Tentu demikian. Dari masa ke masa, generasi ke generasi. Dari masa Rasul pertama ke Rasul yang kedua terus demikian terjadinya. Al-Haq, Al-Fatil, tidak pernah ketemu. Tidak pernah pernah mungkin disatukan. Terus terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, terjadi perseruan. Perang ideologi sampai perang fisik ahlul haq para pengusungnya para pembawa benderanya ialah para anbiya wal mursalin para pengikutnya ialah kaum mukminin yang beriman kepada mereka ahlul batil pengusungnya ialah iblis la'anahullah dan tokoh-tokoh kufar pada masing-masing generasi para pengikutnya ialah orang kafirin, orang musyrikin bersama dengan mereka Nah, kondisi yang demikian pula yang Allah terus berlangsung saat diutusnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi furqan pembedaan antara al-haq dengan al-batil. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan estafet perjuangan para Nabi ambiya'ul mursalin mengusung cara kebenaran dan orang-orang beriman kepada beliau dikatakan sebagai ahli hak muslimin mukminin sementara kaum musyrikin kaum kafirin yang di, di belakangnya itu tidak dikatakan sebagai ahli batil terus demikian perang fisik perang ideologi wah ribut terus itu sudah lumrah Memang demikian sunnatullah pada makhluknya. Ini pada masa-masa Rasul. Kemudian Allah pada masa fase Mekah, eh, fase Madinah, bukan Mekah Madinah. Mulai muncul jenis ketiga Kalau sebelumnya antara muslim dengan kafir, antara wahid dengan musyrik, muncul tipe dan jenis ketiga. Tepatnya pada Fasa Madinah. Yaitu jenis kaum munafikin yang menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, menampilkan keislaman secara akhirnya, Itu bahasa Madinah. Dan terus semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin melebar, semakin lama semakin banyak. Yang dulunya cuma person, yang dulunya tidak boleh tampil, semakin lama semakin membesar, membentuk sekte-sekte, membentuk kelompok-kelompok, membentuk pemahaman-pemahaman, jamaah-jamaah, dan semisalnya yang semuanya itu masuk dalam lingkaran nifak kaum munafikin. Maka kaum muslimin pada masa itu memiliki dua musuh. Musuh dari luar dari kalangan kaum kufar, dari dalam dari kalangan kaum munafikin. Jenis ketiga inilah Sanatina ya Azzaqullah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya ketika memperingatkan umat dari adanya sekian banyak sekte-sekte yang menyimpang, satu yang selamat. Ketika menyebutkan hadis iftirafil ummah, hadis tentang perpecahan umat, firqa-firqa yang dikatakan firakun halika kelompok yang menyimpang atau yang yang binasa itu, mereka lah dari kalangan jenis yang ketiga tadi, kaum munafikin. Bukan kaum kafirin. Kalau kaum kafirin jelas. Musyrikin jelas. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperinci tentang tipe dan jenis yang ketiga ini dikarenakan bahayanya lebih laten daripada kaum kafirin. Yang dikenal dalam uh, pembahasan pembahasan kita Islam disebut dengan firqun halikah sekte-sekte yang menyimpang. Maka insya Allah ta'ala pada pembahasan kita kali ini kita akan mengupas tentang hadisul istirahat. Hadis tentang perpecahan umat. Siapakah sekte yang binasa itu? Ciri-cirinya bagaimana? mereka itu siapa saja kenapa kok bisa menjadi sekte yang binasa kemudian siapa pula satu kelompok yang diberitakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berkopi najiyah kelompok yang selamat tadi yang dari penggambaran di atas dia nampak al-firqatun najiyah ya ahlul haq dari mulai zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang sampai yang kiamat nanti yang satu barisan dengan beliau yang satu bendera dengan beliau atba'ul anbiya wal mursalin para pengikut Nabi dan pengikutnya para rasul kita lihat di halaman yang ketujuh bawaan kitabnya itu dan dari kita hmm jangan jiping atau anu. Tayyib. Bab yang ke-8. <clears throat> Qala al-muallif Allah taala wa rahmah. At-tahdziru min al-firaq al-halikah. mentahdir, memperingatkan umat dari firqah-firqah yang halikah yang binasa. Wa bayanu haqiqatil jama'atin najiyatil mansurah. Dan menjelaskan tentang hakikat al-jama'ah yang an-najiyah yang selamat al-mansurah yang ditolong yang dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini topnya. Ya, ya topiknya ya tepat begitu. Golongan yang selamat dan golongan yang sesat. Sederhana lah, tidak usah neko-neko gitu ya. Baik. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau sahabiyun jalil, sahabi ibnu sahabi salah seorang sahabat, putra salah seorang sahabat. Muawiyah, sahabi, Abu Sufyan, Sahar bin Harf juga sahabi. Kalau Muawiyah dan Abu Sufyan lebih duluan masuk Islam, sementara ayahnya Abu Sufyan baru masuk Islam pada waktu Fatwa Mekah. Muawiyah bin Abu Sufyan Ikhwan mendapatkan gelar Khalul Mukminin. Apa artinya? apa namanya khal ha? paman dari pihak ibu namanya khalul mukminin pamannya kaum mukminin dari pihak ibu kenapa dikarenakan saudarinya yang bernama Ummu Habibah Romlah binti Abu Sufyan adalah istrinya Rasul alaihi salatu wassalam gitu ya Istrinya Rasul dikatakan sebagai ummahatul mukminin, ibu-ibunya kaum mukminin. Kalau ibunya kamu punya saudara, saudara namanya apa? Namanya? Kalau bingung. Namanya apa? Ya, namanya paman. Kalau bingung. Disebut dengan khal. Yaitu saudara ibu. Nah, sehingga Muawiyah bin Sufyan secara khusus dikenal dengan sebutan Khalul Mukminin, pamannya kaum mukminin dari pihak itu. para kawan. Beliau juga dikenal sebagai sahabat Rasul yang ditunjuk sebagai katibul wahyi, penulis wahyu. Yang terbaik, penulis wahyu Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Beliau juga dikenal sebagai sosok profil panglima perang yang sukses. Ini Muawiyah. Tamam? Luar biasa, canggih cara perangnya itu. Walaupun yang lebih masyhur ialah Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu arba. Tamam? Nampak kiprahnya beliau pada masa kekhilafan Umar bin Khattab dan lebih nampak lagi pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Nah, angkatan laut Islam pertama Muawiyah yang Mekah. Kenapa? Sahabat Muawiyah. Itu terjadinya pada kekhilafan Utsman bin Affan. Pada masa kekhilafan Umar minta izin untuk membentuk angkatan laut nggak diizinkan. Nah, digambarkan kita orang mau menyeberang lautan. Apa itu lautan kata Umar? Soalnya majinya jauh dari laut ini apa gambarkan lautan itu ya? Nggak pernah ketemu lautan. Hah? Digambarkan nah, lautan itu makhluk Allah yang sangat luas. Begitu. Yang naik di atasnya harus menggunakan kapal atau perahu. Kalau kapalnya mengguling dia akan tenggelam dan segala macamnya itu gambarannya ya, itulah kira-kira. Maka beliau masih keberatan untuk membuat anak laut. Baru terjadi pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah yang dikabarkan sama Rasul akan ada nanti di kalangan umatku pasukan yang al bahra mereka nanti akan mengarungi lautan tamam seperti muluk para raja-raja di atas hingga samanya itu pasukan Muawiyah terjadinya pada masa kekhilafan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah maaf beliau ya ini. Saya tampilkan dikarenakan banyak orang tidak ngerti siapa Muawiyah itu. Ngertinya cuma khobar dari saya tutup yang mengatakan sosok seorang sahabat yang licik. Itu saya tutup. Dia nggak ngerti sejarah. Barakallah itu. Barakallah. Ada beliau. teman. dan beliau juga dikenal sebagai awalul mulukin fil Islam. Raja pertama dalam Islam. Setelah selesainya masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arba, kemudian turunnya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari jabatan kekhilafahan dan menyerahkan seluruhnya kepada Muawiyah bin Sufyan, maka semuanya kumpul jadi satu di bawah pimpinan Muawiyah. Disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan sekitar tahun 40-an Hijriah. Dan beliau raja pertama dalam Islam khalifah pertama pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, para kamu. Annahu qala. Bahwasanya beliau berkata. Saya mau tanya dulu. Sahabat Muawiyah itu kerajaannya di mana? Damaskus, bukan di Baghdad. Oh, bukan. Nah, ya ya betul dipahami dalam sejarah e, dinasti Umayyah itu kalau bahasa sekarang gitu ya. atau Daulah Bani Umayyah itu ke kekuasaannya atau kerajaannya di Syam di Syam ya bahasa Rasul di Syam dan tepatnya mereka mengatakan di Damaskus ada Adapun apa namanya dinasti Abbasiyah hmm, kekhilafahan Daulah Bani Abbasiyah itu tempatnya di Baghdad di Baghdad. Direbut dari Syam, kuasai semua wilayah yang ada, cari kerajaan yang lain, diputri semua wilayah negara Islam, didapati negara yang paling enak, yang paling nyaman, yang paling indah, Baghdad. Di mana itu? Di Irak. Sehingga Baghdad dikenal sebagai kota para dan betul-betul menjadi kota yang sangat luar biasa cepat peradabannya pada mata kejelasan yang kasih. Siapa yang namanya kota Baghdad itu? Si sejarah dulu. Dia uh, eh, festivalnya pembahasannya agak berat. Siapa maksud yang membangun kota Baghdad itu? Tidak tahu ya. Nah, Siapa ini? Saya masuk baca. Nanti juga. Siapa suka? Hah? Tidak tahu juga. Ya kau orang mana? Wah, ini nama hadiah tak kasih hadiah kan. Terus sampai. Berapa? Nggak Masya Allah. Berapa? Nama. Yang membangun kota Baghdad ialah Khalifah Al-Mahdi. Nah, itu termasuk uh, eh, Khalifah banyak Abbasiyah. Khalifah Al-Mahdi. Barakallahu Kemudian diteruskan oleh Al-Mansur dan dituntaskan oleh Harun Al-Rashid. Barakallahu Itu kalau bisa menggambarkannya itu bahasanya susah itu saya baca dalam sejarah itu angeli bahasa kata-katanya itu. Tapi penggambaran kopanya oh, luar biasa. Sangat indah. Tapi bekas-bekasnya sudah hilang. Hancur pada masa masa akhir Bani Abbasiyah. Yang indah itu lenyap dalam sembilan tahun sekejap. Sangat indah, hawanya sejuk. Sama e, dekat dengan sungai Dajlah dan sungai Furat. Dua sungai sekaligus. sama Agak baik, Pokoknya sangat nyaman. Bahkan digambarkan ketika itu yang namanya Baghdad itu tengah-tengahnya dunia. Itu Baghdad. Digambarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika itu yang masih menangi masa-masa keemasan kota Baghdad. Ketika ada muridnya datang Imam Syafi'i mengatakan dahol kota Baghdad, kau pernah masuk kota Baghdad? Dia mengatakan belum Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, itu dunia kamu belum masuk Baghdad, belum lihat dunia. Nah, lihat dunia. Ada lagi menggambarkan yang namanya semua wilayah yang ada itu ialah Al-Qura wal Bawadi. Pelosok-pelosok pedalaman desa. Wa Madinah Tuhan Baghdad itu kotanya. Wah indah tenang. Dikenal dengan kota seribu satu malam. Betul itu. Jangan dikira cuma kemarin cerita Arab Jin itu. Itu dikenal saking indahnya, seribu satu malam. Orang yang masuk ke sana luar biasa. Tidak bakal apa namanya bisa melupakan kesannya. Yang lebih indah lagi pas Jumatan. Sama dikatakan oleh sebagian salaf, ada tiga hal yang susah ditemukan tempat yang lain. Jumatan di Baghdad, Terawih di Mekah, id di Tursus, kata mereka. Ini sudah idnya muslimin di dekat tempatnya. Nah, Allah. Jumatan di Baghdad. Jumatan di Baghdad. Ala kulihal, sejenak berbicara masalah sejarah. <clears throat> Penting loh sejarah itu. Ini ya sekarang dari sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu annahu qala. Beliau ألا إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فينا ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam pernah berdiri di depan kami. Faqala sambil bersabda, Ala inna man qablakum Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian min ahli kitab dari kalangan ahli kitab istarafu ala sintaini wa sab'ina millah mereka telah terpecah belah istirahat menjadi 72 millah wa inna hadhihi millat sataftariku ala salatin wa sab'in dan sejak ini agama ini atau umat ini akan terpecah menjadi 73 Intani wa sabahuna binar 72 di neraka wa wahidatun fil jannah satu yang di surga wa hiyal jamaah dan yang satu itu adalah al jamaah qala syekh hafizahullah taala wa ra'ah rawahu Abu Dawud dikeluarkan oleh Abu Dawud wa qala Syekhul Islam fil Masail dan berkata Syekhul Islam yakni Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam masail wa hadithun sahihun masyhur ini hadis yang sahih yang masyhur wa sahahahu fi al I'tisam juga disahihkan oleh Syafi'i dalam Al-I'tisam jadi yang kedua Wa وقال ابن حجر في تخرج الكشاف Dan berkata Al-Hafidh Ibn Hajar dalam bukunya Takhrijul Kasyaf. Al-Kasyaf buku tafsir karya Az-Zamakhsyari. Hadisnya ditakhrij oleh Ibn Hajar. Kata beliau, isnaduhu hasan. Sangatnya adalah hasan. Ada sini sabit ya kan. Disesuaikan oleh banyak ulama. Di antara yang disesuaikannya ialah Syekhul Al-Bani rahimahullah dalam silsilah sahihah dan juga dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah sampai pagi saja wahil jamaah riwayat riwayatin tirmidzi wal hakim dan dalam sebuah riwayat untuk tirmidzi dan al hakim min hadis Abdullah bin Amr dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala dengan tambahan lafaz ma ana alaihi al-yawma wa ashabi apa yang aku di atasnya hari ini dan para sahabatku menjelaskan makna Al Jamaah. Katanya Syekh Hafizahullah Ta'ala Warah Wafiha bahun Dan padanya ada kelemahan Disebutkan di bawah itu Menukil dari Tirmizi Rahimahullah Belum mengatakan Hadithun Mufassirun Gharib Ini hadis yang mufassir Yang menjelaskan makna al-jamaah di atas Tapi dia gharib Kalau Tirmizi mengatakan gharib Itu maknanya Baik tentang penambahan ini barakallahu kalafikum dibaiskan oleh sebagian besar ulama. Sebagian lagi mengatakan hadir tambahan yang bisa diterima. Ala hal mereka semuanya sepakat al makna sahih. Maknanya sahih. Walaupun secara isnadnya dipertanyakan, tapi secara makna sahih. Indah. Inilah yang disebut dengan hadis iftirak. Nama di sini Allah. Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam beritakan adanya istirahat pada umat terdahulu dan pada umat ini. Sekali lagi mengisyaratkan yang namanya istirahat perpecahan itu perkara yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Dikuatkan dengan ayat di atas, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahim rabbuk khalaqahum. Untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kemudian disebutkan di sini beliau menceritakan untuk umat-umat yang sebelum kita itu terpecah menjadi 72 golongan sekte. Ini satu riwayat dengan tanpa memperinci. Tamam? Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan perincian untuk orang Yahudi Berapa tanya Pak? 71. Untuk kaum Nasara 72. Untuk muslimin 73. Paham insyaallah ya. Dari lafaz ini barakallahu hukum menunjukkan pula kepada kita perpecahan yang terjadi pada kaum muslimin itu lebih banyak daripada perpecahan yang terjadi pada umat terdahulu. Terdahulu paling tahun 72 Nasrani Sementara Muslim Berapa? 73 Lebih banyak pecahnya Pak Allah musta'an. Kemudian juga dalam riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan bahasa iftar tidak menggunakan bahasa ikhtalafu. Yang ngantuk nggak paham ini. Teruskan baik-baik. Beliau menggunakan bahasa ikhtalafu Yang namanya iftirah itu diambil dari kalimat furqah. Pecah. Dalam bahasa Al-Quran dan al hadith yang namanya istirahat atau furqah itu konotasinya jelek. La takunu illa mazmumah tidak mungkin terjadi kecuali tercela konteksnya itu. Paham ya? Lain halnya dengan kalimat ikhtalafu. Dari kata-kata ikhtilaf. Kalimat ikhtilaf itu asmal. Atau asmal. Lebih mencakup. Ikhtilaf ada ikhtilaf yang diperbolehkan, ada ikhtilaf yang dilarang. Itu lebih, lebih, lebih mencakup. Ikhtilaf yang dilarang itulah iftirak. Tanya. Ikhtilaf yang dilarang adalah iftirak. Barakallahu Ikhtilaf yang diperbolehkan ya ikhtilaf namanya. Barakallahu Sehingga sehingga kullu ikhtilafin Gimana bacanya, Pak? Hah? Kullu ikhtilafin istirahat, Gitu ya. Apa tersalik? apa tersalik? gimana? Nah, kullu ikhtilafin ikhtilaf. Gitu ya. Walaysa kullu ikhtilafin istirahat, Tidak sampai. Ya. ya. Semua yang namanya istirab <clears throat> itu ikhtilaf. Satu bagian daripada ikhtilaf. Tapi tidak semua ikhtilaf dikatakan istirahat sebab ikhtilaf itu umum maknanya ada yang boleh ada yang terlarang nah. Faham? Baik. Lalu apa makna istirahat itu? Apa pula makna istilah yang terlarang tadi? Sama aja istirahat. Kalau kemudian kalau hukum, nafs-nafs Al-Quran yang berbicara tentang masalah istirahat dari kata-kata farokof, farokof, istirahat, furukof, tafarokof, tafarokof dengan pecahan-pecahan yang macam-macam itu. Anda melihat di situ ada dua poin, ada dua hal. Hmm. Jangan sampai ngantuk sampai Baik. Yang pertama ialah iftirakun fitin. Iftirak perpecahan, perselisihan tentang perkara agama. Anda perhatikan qauluhu ta'ala ولا تكونوا من المشركين من ladina فرقوا teruskan dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun Wala minal musyrikin. Dan kamu jangan seperti kaum musyrikin. Apa sifat mereka? Minalladzina farraqu dinahum. Dari kalangan orang-orang yang membuat istirahat, membuat furqah, perpecahan pada agama mereka. Wakil syiah dan mereka menjadi bersekte-sekte masing-masing sekte bertangga dengan apa yang ada pada mereka namanya furqatun fiddin iftirakun fiddin tentang prinsip agama. Juga disebutkan di acara Allah mengatakan innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum yang memecah belah agama mereka wa kanu syi'a dan mereka menjadi bersekte-sekte engkau wahai Rasul lasta minhum fi syai' bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Rasul berlepas diri dari ahlul furqah. Paham ya? Ini yang pertama, iftirakun fiddin. Yang kedua ialah iftirakul jamaah. Bahasa apa namanya? eh, umum ialah mufarraqatul jamaah. Ini potrai kata asalnya pak rokof. Iftirakul jamaah atau mufaraqatul jamaah memecah belah jamaah atau berpisah dari al jamaah. Dan yang dimaksud dengan al jamaah di sini ialah al umara pemerintah penguasa muslim. Barakallah. Ini pada hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan untuk memberontak. Begitu. Seperti katanya Rasul SAW dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala beliau mengatakan man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir yakrahuhu falyasbir Para siapa yang melihat dari penguasanya, dari amirnya sesuatu yang dia tidak suka, maka hendaklah dia sabar. Apa kata beliau? Fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata maitaduhu jahiliyah. Sebab para siapa yang faraqal jama'ah berpisah dari al-jamaah, mungkin perpecahan dalam al-jamaah, satu tingkah saja. Mati dia, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Farakal jamaah. Sudah gitu, farakal jamaah, farakal jamaah. Maknanya mufarakatul jamaah berpisah dari jamaah muslimin yang dipimpin oleh penguasa muslim mereka yaitu kaum pemberontak. Ahlul furqah wal mufaraqah kaum pemberontak dua-duanya apa ada yang baik? Gak ada yang baik. Semuanya dalam siakul dam, dalam konteks celaan, konteks larangan. Alhamdulillah ini? Sekarang kita lihat hadis ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ala inna man inna man qablakum min ahli kitab iftaraku ala kada wa kada." Wa inna hadhihi al-jilah tataftariqu ala kadza wa kadza. Itu istirahat jenis yang mana? Istirahat fitin ataukah mufaraqatul jamaah? Terus no, jawaban kan apa? Jawaban ini. Dua-duanya. Terus dua-duanya. Eh, yang mana? Istirahat fitin atau uh, eh, atau mufaraqatul jamaah? Naik naik naik naik. Istirahat fiti, bukan fil jamaah. Jadi kalau yang yang yang mufarakatul jamaah berarti tidak masuk ke sini. Hah? Oke, okay, sudah. baik. Masya Allah. Jawaban yang pas itu harus tepat kalimatnya. Jawabannya para kawan istirahat yang disebutkan dalam hadis ini hadis istirahatul ummah ini adalah iftirakun fitdin itu wahirnya tanya yang yang wahir yang nampak sangat jelas pada lafaz riwayat ini perpecahan pada agama masuk di dalamnya mufarakatul jamaah binan namanya kalau bahasa bahasa anunya eh, iftirakun fitdin mutabaqatan wa mufarakatul jama'ati tadammunan. Betul orang? Zahir riwayatnya, teks riwayatnya bicara masalah perpecahan pada agama. Tapi di dalamnya terkandung makna mufarakatul jama'ah. Gitu loh. Paham ya? Baik. Barakallahu Dari sini, Alhamdulillah, bisa diketahui Sebab kenapa mereka menjadi bersekte-sekte itu? Kenapa mereka menjadi ahlul furqah? Orang yang membuat perpecahan. Apa sebabnya? Dikarenakan mereka jatuh pada iftirakun fiddin. Membuat perpecahan, membuat sekte pada agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Perpecahannya dalam bentuk afkar. Pemikiran-pemikiran nyeleneh yang mereka munculkan satu demi satu, sedikit demi sedikit, mengatasnamakan Islam. Mereka ta'asub di atasnya, awal-awal wal di atasnya, bergerombol, berkumpul di atasnya, akhirnya masing-masing paham dengan gerombolannya dikatakan sebagai firqah kelompok yang bikin perpecahan. Mudah bisa baik. Hadha Kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang ciri-cirinya. Sebelum membahas ciri-cirinya, kita sebutkan dulu faedah yang berikutnya. Panjang pembahasan ciri-cirinya itu Pak. Nanti sabar dulu. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini yang dapat sekarang tentang iftirak umat ini ya. Yang umat sebelumnya biar sudah berlalu dan diurusi. Yang sekarang. Ada sabda Rasul ini ketika mengatakan wa inna hadhil millata wa ala 73 ila akhir hadis menunjukkan kepada kita bahwasanya 72 sekte yang dikatakan halika yang dikatakan final dalam riwayat ini termasuk umat Islam yang Allah sampai baik kenapa Rasul mengatakan wa inna hadhil millata menggunakan hadhi isyarat lil qarib isyarat untuk menunjuk kata yang sangat dekat, benda yang sangat dekat. Nillah ini. Nilai siapa kalau begitu? Tamam, nillah yang beliau ajarkan. Islam. Dipertegas lagi dengan lafaz yang lain. Dalam riwayat yang lain. Beliau mengatakan, Wasataftariku hadhil ummah. Dan akan terpecah umat ini Berikan lagi ya. Umat ini ingat menggunakan hazihi. isyarat qarib. Qaribah. Satu Lebih tegas lagi disebutkan dalam sebagian lafaz yang lainnya. Beliau mengatakan wasatat tariku ummati. Nah, Dan akan terpecah belah umatku menggunakan uh, eh, benar mutakallim ummati umatku Domir mutakalim saya itu kembali pada Rasul. Umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya disebutkan pada Rasul. Maka secara bahir maknanya adalah umat yang telah masuk Islam. Umat bagi dua. Gitu ya. Umat ijabah dan umat dakwah. Masih ada? Nah, di mana? Ah, umat ijabah dan umat dakwah. Umat ijabah itu umat yang sudah mengijabahi dakwahnya Rasul muslim sudah. Kalau umat dakwah, umat yang harus didakwai lagi. Kufar. Maka dengan kalimat ummati, umatku disandarkan kepada Rasul, itu berarti umatul ijabah. Umat yang telah mengijabahi dakwahnya Rasul. Muslim maksudnya Pak. Ringkasnya, firqah-firqah yang ada ini, sekte-sekte yang ada ini, muslimin masih dalam lingkaran Islam tapi diancam dengan binar di neraka muslim tapi sesat muslim tapi menyimpang muslim tapi diancam dengan neraka paham ya? maka ini faedah berikutnya Ketika antum mendapati keterangan sebagian ulama yang menyatakan firqa ini tidak masuk pada 72 golongan. Apa maknanya? Kafir. Berarti firqa tersebut dihukumi kafir. Kenapa tidak dimasukkan dalam 72 sekte yang menyimpang di sini? Maka dia kafir. Firqatun kafirah. Gitu. Sebuah firqah dimasukkan dalam 72 golongan ini berarti firqah apa namanya itu? Firqah yang muslimah Bala. Firqah muslim tapi sesat. Menyimpang. mudah ini. Paham insyaAllah. Masuk. Kemudian warahmatullahi Sebelum bicara ciri-ciri. Disebutkan oleh para ulama. Ta'yin hadhil firqah penentuan siapa firqah-firqah yang 72 tadi. Saya nukilkan dari penjelasan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam bukunya Al-I'tisam. Jilid yang kedua, tanggal lama nih Pak. Tanggal 23 atau tahun berapa juga kan ini sudah dicetak zaman masih zaman dulu-dulu kala dulu. <coughs> Baik. Beliau menyebutkan pada masalah yang ketujuh fi ta'yin hadhil firq. Hmm, mentayin firqah-firqah tadi siapa saja. Beliau mengatakan masalah ini sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam Al-Aturtusi ini banyak diperbincangkan oleh para ulama. Beliau mengatakan di antara ulama ada yang menyebutkan 72 itu usuluha tamaniyah. Usuluha tamaniyah. usul firqahnya, pokok-pokok sektenya, kita bilang gembong pentolan-pentolan sektenya ada delapan. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, Najariyah, Jabriyah, Al-Musyabbihah. Dan yang terakhir Firqatun Najiyah. Yang tujuh puluh 73 kapan yang dibahas. Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, Murji'ah, najariyah Jabriyah, Musyabbihah, Firqatun Najiyah. Dirinci sama beliau. Untuk Mu'tazilah mereka terpecah menjadi 20 sekte. Amal Mu'tazilah tu faftaraku ila ishrina firqatan. Terpecah menjadi 20 sekte. Disebutkan namanya masing-masing. Tidak perlu dirinci ya. Tidak usah kan? Tidak kenal juga antum. Ada syiah fanqasamu awal salah firaq. Untuk syiah yang pertama mereka terbagi menjadi tiga sekte. Sekte Hula Asrim, sekte Zaidiyah, dan sekte Imamiyah. Syiah dirinci lagi. Tiga sekte besar para Syiah. Menunjukkan Syiah paling banyak. Untuk yang sekte Hula, Syiah yang Hula, yang Asrim, ada 18 sekte. Di antaranya Sabaiyah. Bahkan sini Syaitaniyah juga ada. Juga antaranya Ismailiyah. Macam-macam lah ya? Iya. 18 sekte untuk yang hula. Untuk yang Zaidiyah tiga sekte. Untuk yang Imamiyah satu sekte saja. Berapa barisnya Pak? 18, 3, 7 berarti 28. Eh, 18, 3 sama 1. 7. Berarti berapa ya? 22. 22 tambah Mu'tazilah 20 42. Dan mengatakan Faljami hintani wa arba'una firqah seluruhnya tadi Mu'tazilah sama Syiah 42 firqah. Yes. Sekarang yang Khawarij. Dia mengatakan Khawarij sab'u firqah. Ada tujuh firqah. Tujuh firqah. Al-Muhakkimah, al bayhasiyah Al-Azariqah, Al-Harrah, Al-Abdiyah, والibadiyah ibadiyah arba'u firaq ada empat lagi Hafsiyah, Yazidiyah, Harithiyah, Muti'iyah. InsyaAllah. Kebayang. Ini berapa tadi? 11. Terus kata itu apa? Setelah Khawarij. jangan saya ngurusin nanti. Iya, apa ya Dikatakan di sini, di sini disebutkan al ajaridah apa Oh, firqa yang ketujuh. Masih masih khawarij ya, Pak. Masih khawarij. Jadi ada khawarij, ada ibadiyah, ada ala asyaridah. Tujuh tambah empat sebelas. Kemudian untuk sekte ala asyaridah ini ada sebelas firqa lagi. Cakek, Pak sebelas firqah lagi. Macam-macam misalnya. Ada Haziniyah, ada Ta'labiyah, Syaitaniyah macam-macam. Yah, yah, yah. Berapa semuanya? 42 tambah Berapa tadi Pak? Tambah 11 Tambah 11 60 berapa? 64 Jadi kalau 62 Fal jami Ibnatani wasitun. Semuanya 62. Yang mana yang, yang dikurangi tadi? Khawarijnya 20. Semuanya 20. Jadi yang, yang, yang yang dihitung tadi ya. ya wis 20 khawarijnya. Hitung diri. Dia mengatakan Faljali sintani wasitun. Murji'ah khomsah Untuk murji'ah dan lima. Lima. Najariah ada tiga. Jabriyah satu. Musyabbihah satu. Sepuluh ya. Murjiah lima. Najah tiga. Delapan. Jabriyah satu. Jabriyah sepuluh. Tambah enam puluh dua. Tujuh puluh dua. Fal jami itnatani wa sebu'una firqatan. Seluruhnya puluh dua firqat Fa'in udhifatil firqatun najiyatuh Ila إلى al الفرق sara jami 73 firqatan. Setelah firqah jadi gabungan juga, maka total seluruhnya 72, eh, 73 firqah. Ini pendapat sebagian. Ada yang mengatakan usuluha arba'ah, empat. Khawarij, Rafidah, Qadariyah, Murji'ah. Kemudian punya lagi sampai totalnya 72. Yang 73 berkotun haji. Alakul hal barakawatikum. Pembahasan panjang di kalangan para ulama dalam bab ini. Intinya 72 itu mereka mengatakan merupakan usul inti atau Kembang-kembang tentang tentang firqa yang ada. Sebab kalau mau dihitung, firqa-firqa yang menyimpang dari mulai zaman dahulu sampai sekarang, jumlahnya ratusan. Ada ribuan? Hmm? Mungkin. Sangat mungkin. Antum baca saja kitab yang ditulis oleh Abdul Qadir Al-Baghdadi al Qadir bin Tahir al-Baghdadi al-Israeli dalam bukunya Al-Farqu al Firaq itu jumlahnya puluhan ratusan banyak dirinci masing-masing nama firqahnya itu padahal masih pembahasan di zaman Al-Imam Syafi'i dan di zaman Al-Israeli sudah segitu belum lagi menghitung firqah-firqah sekte mata kini Dihitung Pak. Para masyarakat kita juga menghitungnya. Ketika menanya ada yang bertanya sama Syekh bin Baz rahimahullah ya, wa Syekh ada khalil muslimun apakah masuk pada 72 firqah dia mengatakan eh eh iya iya kata eh, eh masuk siapa yang masukkan Tabligiyah masuk kemudian juga Sururiyah masuk banyak yang masuk sekarang itu tapi ada apa namanya yang lama, ada yang baru, jangan dihitung. Satu firqah namanya. Ada suriah demo dulu, suriah demo sekarang, jadi satu. Itu paket. Para rawatib ikhwan dulu, ikhwan sekarang, satu. Satu paket. Gitu. Allah musta'an. Saya, saya belum pernah mendengar apakah sudah memasukkan hadadiah ataukah belum Allah Ta'ala. Hmm. Tapi sudah di, di, di, di, dibahas dan dibantah panjang oleh para ulama dikatakan sebagai firqah khusus hadadiyah Barakallah ada perhatian intinya banyak ringkasnya ialah semua firqah semua sekte yang berseberangan dengan firqatun najiyah termasuk dalam kategori firqatun halikah firqah yang menyimpang yang binasa itu intinya sudah Barakallah hmm. Jam berapa duhurnya? Jam 12. Yakin? Kalau yakin saya teruskan sampai menjelang duhur. Sekarang yang kita bahas adalah ciri-cirinya. Ini yang paling penting ya, ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri apa ini? Ciri-ciri kelompok yang menyimpang, ciri-ciri golongan yang sesat. Yang pertama, al-furqah. Suka bikin perpecahan. Ini ciri khas yang sangat menonjol pada mereka. Makanya dikatakan sebagai firqah. Firqah mengambil dari kalimat furqah, perpecahan. Dalilnya hadis ini dan juga hadis yang saya bacakan di atas. Ah, eh, ayat yang saya bacakan di atas. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Juga dalam عن سفيان بن عيينة ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم فرقة ketika menjelaskan ayat di atas dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan Al-An'am innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a Beliau mengatakan dalam tafsirnya, Al-ayat wa ammah fi kulli man faraqa Allah wa kana mukhalifan lah. Ayat ini umum mencakup semua siapa saja yang memisahkan diri dari agama Allah dan menyelisihi. Kemudian beliau mengatakan yang dimaukan dengan firak atau syiah, wakil syiah, ka ahli milali wan nihali wal ahwa'i wad dalalat wa kanu syi'a dan mereka bersekte sekte seperti ahli milal nah, agama yang non muslim itu wan nihal juga demikian al ahwa hawa rasu wad dalalat dalal maka nah, semua yang namanya sahabul ahwa wal bidah masuk dalam kategori al firat dan itu merupakan ciri khas mereka. Saya dikatakan ahlul bid'ati wal furqah. Ini ciri-ciri mereka. Dari sini saya tambahkan sebagai faedah. Tolong camkan baik-baik ini faedah. Dari sini barakallahu fikum. Ketika ada sebuah paham Ketika ada sebuah fikrah Ketika ada sebuah ideologi dimunculkan di tengah-tengah umat walaupun awalnya nampak indah nampak kokoh nampak tegar tapi ternyata ujung-ujungnya membuat perpecahan di tengah-tengah umat ini ketahuilah itu ciri-ciri ahli bid'ah itu ciri-ciri pemikiran menyimpang itu ciri-ciri pemikiran yang sesat paham ya? itu khasnya ashabul ahwa'i rabbalahan al-furqah betul ini apapun pahamnya apapun fikrahnya apapun ideologinya barakallahu itu ciri-cirinya nah, sepadanya yang namanya sunnah ijtima mengumpulkan saya dikatakan ahdus sunnah wal jamaah ada sunnah mesti ada jamaah kumpul Walaupun mungkin awalnya itu bikin perpecahan. Memisahkan bapak sama anak, saudara sama saudara yang lainnya. Yang tadinya kawan dekat, kawan jauh dan segala macamnya. Ada furqan memang. Pembeda antara al-haq dan al-batil. Tapi ujung-ujungnya nanti membawa pada persatuan. Itu sunnahnya Rasul SAW. Tanya. Dinanti lama bukan nyatu-nyatu. Dinanti lama kok gak kumpul-kumpul, semakin lama kok semakin pecah, semakin lama kok semakin seru. Itu ciri-ciri penyimpangan. Tidak usah ragu-ragu lagi. Barakallahu itu. Faedah sampingan baru terucapkan baik-baik. Ya. Ciri-ciri yang kedua. Ittiba'ul hawa mengikuti hawa nafsu. Ini juga ciri khas mereka yang paling menonjol. Karena mana dalil ya, Pak? Yang ada cuma itibaul hawa. Al-Quran dan Sunnah sudah nggak laku bagi mereka ini. Hawa nafsu mereka tampilkan. Itibaul hawa. Dalilnya disebutkan di Al-Jadiyah ayat yang ke-23. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dhallahu Allahu 'ala 'ilmin?" Apa kamu nggak melihat bagaimana pendapatmu tentang seorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahannya dan Allah sesatkan ia di atas ilmu. Mengomentari ayat ini barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan bahwasanya ayat ini digunakan untuk membantah kaum Mu'tazilah yang punya prinsip menilai sesuatu baik atau tidak menggunakan akal semata. Disebut dengan tahsin wa takbih al akliyain. Anggapan baik dengan akal, anggapan buruk dengan akal. Termasuk yang mengikuti hawa nafsunya dan menjadikan hawa nafsu sebagai sembahan dia. Dari orang Beliau tadi menunjukkan barakallahu fikum yang namanya ittakhadha ilahahu hawahu menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya itu merupakan ciri khasnya Mu'tazilah yang dia termasuk satu bagian dari al-firqud dhallah. Allahu musta'an. Juga sebagian lafaz tentang hadis istirahat ummah yang tadi kita baca. Disebutkan dalam sebagian lafaz Rasul mengatakan telah memberitakan tentang istirahat yang ada. Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tujari bihim tilkal ahwa kama yatajarul jalaf bi sahibihi. Al hadith. Dan akan keluar nanti di tengah-tengah umatku satu kaum yang mana hawa nafsu al ahwa hawa nafsu, hawa nafsu itu tadi akan merasuk, menyusup ke tengah mereka. Sebagaimana penyakit gigitan anjing mengenai korbannya. Apa kan ini? Rabies langsung menyusup ke, ke korbannya itu. Di, di, digunakan dengan bahasa tujari bihin tilkal ahwa karena hakikat ahwa menunjukkan ciri khasnya al-firqul balak ialah al-hawa. Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga ittiba'ul mutasyabih. Ini pun juga demikian sih hanya boleh menonjol. Mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Bahasa kita sekarang senang syubhat. Hmm. Mengikuti yang syubhat, syubhat. Barakallahu Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ketujuh. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله Adapun orang-orang yang di hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dalam rangka untuk mencari fitnah dan dalam rangka untuk mencari takwil-takwilnya yang batil. Mereka ini disebutkan oleh para ulama adalah ashabul ahwa'i wal bidah al mutasyabih ada di subhatnya itu Hah? diterangkan begini belok lagi subhat lagi terangkan begitu belok lagi subhat lagi diterangkan batilnya nolak lagi nolak lagi subhat lagi terus begitu dari mulai syubhat yang besar, yang sedang, yang kecil, sampai yang lucu. Semuanya ada. Allahu musta'an. Kaul Itu ciri khasnya mereka. Yang lainnya lagi. Di antara ciri khasnya mereka ialah ahli al athar Membenci para ulama ahli al athar membenci para ulama ahlul hadis. Ini ciri khas yang sangat-sangat menonjol yang tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menepisnya. Semua orang tahu dengan ucapan mereka, dengan tindakan mereka yang menunjukkan kebencian yang sangat kepada para ulama sunnah, ulama ul hadis. Disebutkan dari pernyataan para imam seperti Abu Hatim Ar-Razi mengatakan, "Min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli athar." termasuk ciri-cirinya ahlul ialah mencaci, mencela, menjatuhkan kehormatannya ahlu asar. Allah musta'an. Ini ciri khas sangat-sangat menonjol. Tidak ada ihtiram kepada para ulama, nggak ada ihtiram kepada para ahli hadis. Biasa menggelar mereka dengan gelar-gelar yang buku, gelar-gelar yang bikin umat lari, kalau zaman dahulu masa-masa ribut-ributnya Sururiyah menggelari para ulama dengan ulama yang layak al waqi, gak ngerti si waqi, menjuluki mereka dengan ulama haid dan nifat ulama haid dan ulama nifat apa lagi? Menjuluki dengan mutasyaddidin, ulama yang keras, kaku, apa lagi? Hah? Eh, apa namanya? Uh, umala ya ini pegawai pemerintah dan segala macamnya macam-macam zaman dulu zaman sekarang lebih ngeri lagi kalau dulu yang memberikan komentar itu tokoh-tokoh gemong kalau kerucutnya nggak berani di zaman sekarang ini luar biasa yang dihabisi dari kalangan para ulama semua ulama yang nggak sesuai dengan mereka nggak pilih-pilih semuanya kena yang akan bicara dari mulai gembongnya sampai telurnya. Allah Ustaz. Dengan tanpa ada rasa malu, dengan tanpa ada rasa kecewa, dengan tanpa ada rasa ihtiram atau berbelas. Dengan kalimat-kalimat yang lebih. Masya Allah dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya itu. Hmm? Allah mustahil. Sampai uh, kebun binatang keluar. Kebun binatang keluar. Kemudian apa namanya rincian-rincian uh, orang ngentut ya keluar. Ya, saya baca begitu karena memang nyata gitu. Hah? Nah, untuk menjuluki eh, Masyayikhna dengan kata-kata uh, siapa dia itu? Kedudukan dia sama kayak entuknya nenek-nenek. Ada dia gitu ada tutnya mbah, ada tutnya anak muda, ada tutnya laki, dan tutnya perempuan. La haula wala quwata illa billah. Nyebut kata-kata itu aja luar biasa kotornya dipersembahkan untuk para masyayikh lagi. Allah musta'an la haula wala quwata illa Tapi ya mantap, yakin sunnah Yakin di atas al-haq, yakin di atas manhaj yang solid. Masya kuat gitu betul-betul tenangan gitu kan eh Allah Ta'ala Zawduhum li ahli al-athar Ciri-ciri yang lainnya lagi Ciri-ciri zaman dahulu takfir mukhalifihim Bighairi dalil Mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka dengan tanpa dalil Itu dulu itu ciri khasnya kaum Mu'tazila, kaum Khawarij dan semisalnya. Jadi kalau tokoh mereka ribut begitu, tidak cocok pahamnya, tidak ketemu, sudah di majelis saling mengkafirkan. Kamu kafir, kamu juga kafir. Pisah, akhirnya pisah jamaahnya. Tadi yang mengulir satu, ada yang grup ini, grup ini. Itu biasa. Itu biasa. Wallahu musta'an. Disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ini merupakan ciri khasnya kaum Khawarij. Al Khawarij tukafiru ahli jamaah. Kaum Khawarij mengkafirkan ahli jamaah kaum muslimin. Wa kadzalika al Mu'tazilah yukafiruna man khalafahum. Begitu pula kaum Mu'tazilah mereka mengkafirkan semua orang yang menyelisihi mereka. Wa kadzalika Rafidhah, begitu pula kaum Rafidhah Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa kadzalika aktsaru ahli al-ahwa yabtadi'una ra'yan wa yukaffiruna man khalafahum fi. Begitu pula mayoritasnya ahlul ahwa, mereka membuat ra'yu yang bid'ah, kemudian mengkafirkan semua orang yang menyelisih mereka pada ra'yu tersebut. Ini mereka. Entah khawaridnya, ya mu'tazilahnya, ya rafidahnya, bahkan mayoritas ahlul ahwa itu bid'ah. Dulu Zaman sekarang kita ketawa tuh. Saling menghidupkan satu sama lain. Allah ini apa ya. Antara mereka sendiri. Kalau menghidupkan semua yang gak sesuai dengan mereka sih ya wajar memang ahlu tahzib seneng doyan menghidupkan orang. Tapi yang nyata dan betul-betul nyata. Anak tapi nyata itu. Ribut di antara mereka sendiri Nggak cocok menghizbikan temennya. Nyata ini Pak. Untuk sementara jangan tanya sama saya rinciannya. kira yang saya, mosok sih? Iya Ustaz. Benar, tak? Benar. Luar biasa. Hah? Satu sama lain saling berusaha melaporkan ke pusat. Itu bahasa adanya lah yang bisa dipahami dengan baik gitu ya masing-masing sering melaporkan ke pusat subhanallah subhanallah kok gak sadar mereka ini terjatuh dan terjerembab dalam ciri-ciri yang sangat mengerikan dari orang-orang yang menyimpang ketika dicek apa sih sebab permasalahannya itu masalahnya pun juga kalau aku dengarkan geli-geli lucu gitu ribut tentang permasalahan apa hukumnya STP di pondok pesantren. La haula wala quwata illa billah. Satunya ngotot. Tidak bisa. Ada pondok pesantren pakai SPP bulanan hizbi. Iya, iya. Hizbi. Hei, apa namanya? Class Awalnya sih nggak bakal nggak bakal nanti kles satunya pindah, minggat ke kemana begitu. Ya namanya kles ya nyari-nyari kesalahan. Ternyata teman yang pindah itu di tempat barunya menerapkan sistem STP. Ayo kon. STP, hisbi Tak laporkan ke pusat. Masya Allah. Anak bilang ini orang anak TK lagi dagelan atau orang-orang yang sudah dewasa lagi main-main apa-apa ini. Terus jangan minta perincian kepada saya. Tapi nyata itu. Subhanallah. Antara mereka, urus saja bukan urusan besar, urusan hukum SPP di sekolahan, ah, di sekolahan di pondok pesantren. Saya, mau tanya, pondok pakai SPP pada? Eh? Pakai? Hizbi. Hizbi. Akhirnya ya dituduh kita itu. Nggak terima. Nggak terima. Ada apa rumah masih saya? Pusat pakai SPP. Bingung lagi. Wah ini kalau mau hisbikan lah, sopo yang suninan. Nah, pusat hisbi cari hisbikan kafiran. Akhirnya pada kebingungan sendiri-sendiri. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Entah deh, hati-hati. Kalau ahlu sunnah wal jamaah itu ilmiah cara berpikirnya itu dikarenakan prinsipnya Alkitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mengkafirkan orang, si kenapa kok dikafirkan? Dikatakan beberapa sesuatu. Apa sesuatu itu? A. Sekarang A itu secara syariat termasuk amalan ucapan kufur atau tidak? Iya, dalilnya mana? nih ayatnya, nih hadisnya. Boleh. Apakah semua orang yang berbuat kufur dikatakan kafir? Dibicarakan lagi. Tidak semua orang yang terjatuh pada tindakan atau ucapan kekufuran langsung difonis kafir. Gak bisa. Gak bisa. Fonis sebentar. Tahu, sunnah itu tidak gampang. Begitu pula terkait dengan urusan tazim menghizbikan orang. Hizbi dia. Kenapa kok hizbi? Gitu saya mengatakan. Hizbi ya. Siapa yang ngomong? Syekh Bulan. Masya Allah. Syekh itu orang luar biasa. Nggak mungkin dengan jahil itu nggak mungkin. Pasti pakai ilmu. Hizbi orang itu. Itu gaya pikirnya. Bebek. Mukhalid. Tapi nanya. Kenapa kok hizbi? Dia berbuat A apakah perbuatan A itu sudah dinyatakan hizbiyah dalam syariat? Iya, dalilnya mana? Ini ayatnya, ini hadisnya. Saya mengatakan Fulan bilang begitu. Itu namanya dalih. Yang kita butuhkan hujah, dalil Alkitab wa sunnah. Mana argumentasi Anda? dia hizbiyah. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini keterangan ulamanya, hizbiyah. Baik, apakah setiap orang yang terjatuh dalam tindakan hizbiyah langsung difonis hizbi panjang pembahasannya pada gampang lah apalagi menghizbikan orang dengan satu permasalahan yang masih perlu ditinjau ulang termasuk hizbiyah atau tidak urusan FTP di pondok pesantren la haula wala quwata illa billah saya mau tanya sama antum mana pengurusnya tidak tidak pengurus tadi benar STP untuk pondok pesantren itu masuk ke kantong pengurus dan Pak Ustadz apakah untuk apa STP Anda ini? Untuk apa STP nya itu? Dia pendidikan. Apalagi? Dan sebentar masalah itu. Dan sekitarnya itu. <laughs> Allah ya. Hanya seperti itu Pak. Untuk biaya pendidikan, untuk biaya makan, biaya minum, santri yang diasramakan, segala macamnya diuruskan sama pondok tadi itu supaya fokus belajar, biar sibuk masak dan segala macamnya. Nah, bawa asap, tamam? dimasakkan, diminumkan, eh, diminumkan, dikasih minum dan segala macamnya itu SPP-nya untuk dia eh, dari dia untuk dia kepada dia gitu loh paham nggak ayo para kalau yang nah, untuk pangane ada sendiri kok ya dipermasalahkan itu teknis dalam belajar mengajar para kalau di kalangan salaf tidak ada SPP Masya Allah ya benar dulu udah ada pada pesantren jadi nggak butuh SPP gitu ya gak ada Terus, apakah semua yang tidak ada di kalangan salaf langsung dikatakan bid'ah? Panjang lagi pembahasan perlu kajian ulang yang sangat panjang dan lebar. Jamnya Islamiyah tambah SPP. Muridnya dikasih SPP. Negara itu gila. Kalau pondok orang salat ini kaya raya yakin gratis. Kita terang. Eh, kalau ya masih berada ada kaya raya pokoknya kantong benda bendahara itu miliaran atau berapa gitu gratis gak khawatir Hah? gitu kalau itu sehingga berpikir harus ilmiah itu saja masih harus diperba panjang sama lebar yang semuanya hakikatnya boleh dijadikan landasan untuk menghisbikan orang Nama hisbikan antum sih biasa. Nama hisbikan kontrolnya dewi itu luar biasa. Tapi tidak berani menghidupkan pusatnya. La haula wa la quwata illa billah. Ala kulli hal ya ihwan, terlalu banyak alamat ashabil ahwa'i wal bid'ah. Intinya semua alamat-alamat tadi itu pertentangan dengan ciri khasnya harus sunnah wal jamaah atau masuk fil kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Saya kira cukup sekian untuk pertama ini. Insyaallah pada zuhur teruskan lagi. membahas lebih lanjut tentang hakikat iftirak dan secara khusus menerangkan tentang masalah ciri-ciri ahli sunnati wal jamaah insyaallah taala wallahu a'lam bishawab سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل بارك